Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah <clears throat> Itu poin pertama yang disebutkan oleh muallif yaitu untuk memahami apa itu hak. Hak jamaknya hukuk. Hak jamaknya hukuk. Hukukul aulad yaitu hak yang harus dipenuhi hak anak yang harus dipenuhi oleh para orang tua yang kedua, poin yang kedua, sanian taqwal aba tahfazu al-abna. Poin yang kedua bahwa ketakwaan orang tua itu menjaga anak. Ketakwaan orang tua itu akan menjaga putra maupun putrinya. Yaqulullahu jalla wa ala Allah azza wa jalla menyebutkan dalam surat Al-Kahfi pada ayat yang ke-82 ketika <clears throat> Nabi Musa alaihissalam yaitu kisah yang singkat disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya bahwa ketika Nabi Musa alaihissalam sedang mengajari Bani Israel sebatas pengetahuannya ketika ada yang bertanya hal ahadun a'lamu minka hal ta'lamu ahadan a'lamu minka ketika orang kagum dengan penjelasan Nabi Musa salam, maka ada yang bertanya kepada Nabi Musa apakah ada orang yang lebih berilmu ketimbang anda kata Nabi Musa lah tidak ada yang lain sebagian ulama menyebutkan pertama itu atas apa pengetahuan Nabi Musa salam. atas apa pengetahuan Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua sebagai tergib untuk memotivasi agar Bani Israel belajar ilmu kepada Nabi Musa alaihissalam. Tetapi Allah azza wajal memberikan hukuman kepada Nabi Musa agar belajar dengan siapa? Nabi Khadir. Salah satu tandanya ialah dengan hud untuk membawa ikan. Kapan dia lepas, disitulah tempatnya kamu akan berjumpa dengan Nabi Khadir. Salah satu hal yang disebutkan adanya apa? Anak yang dijaga oleh Allah Azza wa Jal. Allah katakan wa kana abuhuma saliha. Kedua orang tua anak ini ayah ibunya adalah orang yang soleh. Allah menjaga anak tadi tidak Allah sebutkan tentang bagaimana perbuatan anak tersebut, tetapi yang Allah katakan wakana abuhuma soliha. Kedua anak ini dulunya orang tuanya anak atau orang tua yang soleh. Qala hadil ayah al-azimah fiha dalil zahirun ala anna rajula as-salih yuhfadhu fi dzurriyyatih. Ini dalil yang cukup jelas. Kesolehan orang tua itu akan menjaga keturunannya anak cucu wa anna ibadatahu lillah jalla wa ala wa taqwahu lillahi subhanahu wa ta'ala ibadah dia kepada Allah ketakwaan dia kepada Allah wa ma kafa'ahu Allahu bihi min tahqiqihi lil ubudiyati lillah demikian pula balasan Allah yang Allah berikan kepadanya ketika dia realisasikan peribadan kepada Allah wa barakati ibadatihi lillah keberkahan yang Allah berikan kepada dia tatkala dia beribadah kepada Allah anna dhanika yashmaluhum wa yamudda atau wa yamtaddu khairuhu ila dhurriyatihi min ba'dih jadi ternyata orang tua yang soleh orang tua yang semangat mewujudkan peribadan kepada Allah ketakwaan dia balasan-balasan yang Allah cukupkan kepada orang tua tadi tatkala orang tua tadi merealisasikan peribadahan hanya kepada Allah ternyata apa ternyata juga mencakup dan terus berkembang kepada siapa kebaikannya kepada anak dan keturunannya tidak hanya kepada pribadinya artinya orang tua para kawafikum tidak sia-sia manakala dia memulai untuk belajar baik terlebih dahulu sebelum dia ajarkan kepada anak. Kan begitu. Kadang orang tua putus asa, biarlah anak saya yang baik. Saya tak begini sajalah kan begitu. Ya? Nggak sholat ya nggak apa-apa, yang penting anaknya sholat kan begitu ya. Jadi kadang disanjung, itu anaknya siapa itu? Masya Allah rajin sholatnya, bagus bacaan Qur'annya, banyak hafalannya. Iya itu anak saya. Walaupun abinya nakal kan begitu ya. Tapi juga jadi baik kan begitu ya. Bukan demikian. Nah. Taib harusnya dalam kondisi sang orang tua hendaknya mengajari dulu. Karena itu barokah yang Allah turunkan. Semakala kala Sa'id bin Jubair rahimahullah berkata Sa'id bin Jubair an Abdullah ibn Abbasin radhiyallahu anhuma dari sahabat Abdullah bin Abbas inda hadil ayah saat menyebutkan ayat wa kana abuhuma soliha yaitu dalam Al-Kahfi ayat yang ke 82 dan Sa'id bin Jubair di sana dalam masa tabi'in ada dua Sa'id ulama yang namanya Sa'id satunya Sa'id Musayyib Sa'id bin Musayyib dan Sa'id bin Jubair dua-duanya alim Sa'id bin Jubair murid daripada Ibn Abbas mengatakan saat dalam kondisi menukil dari gurunya yaitu Ibn Abbas Ibn Abbas dikenal ulama apa? sahabat yang membidangi dalam hal tafsir di masa bocahnya, di masa bocahnya, masa mudanya, dia memberi semangat kepada yang lain. Ayo kita belajar kepada para sahabat, kan begitu. Karena di waktu kecil, di masa kecil Nabi telah mendoakan. Bahkan nampak pada Ibnu Abbas tanda-tanda kefakihan. Ketika beliau bermalam di bibinya Maimunah, Nabi buang hajat tiba-tiba yang dibawakan apa ember yang berisikan air ini anak fakih kan begitu ya si anak ini ada tanda-tanda kefakihan namanya orang ketika buang hajat apa yang dibutuhkan kan begitu ya. tanggap tapi juga dalam sisi syariat tanggap dalam sisi syariat kita senang punya anak seperti itu kan begitu ya coba bukankah menenteramkan jika punya anak abinya belum menyuruh tapi sudah masya Allah kan begitu dan tepat gitu ya dan tepat dalam hal mungkin berkhidmah kepada orang tuanya abinya begini tanpa disuruh sudah memberikan pelayanan sesuai dengan apa yang diinginkan dan tepat barakallahu fikum beda dengan anak-anak kita ya disuruh didikte diteriaki juga nggak paham-paham malah kadang-kadang lebih pingin menjauh ya dan tentunya apabila kita bandingkan dengan dunia para ulama dahulu ya tidak sebanding. Imam Nawawi rahimahullah itu ketika di masa kecilnya bermain dengan anak-anak. Apa ya bahasa Pekalongan ya? Dimusuhi sama teman-temannya, nggak boleh gabung kan begitu. Pulang sana kamu, jangan main dengan kita, nggak kelasnya, nggak level kan gitu. Ya. Anak-anaknya hilang tinggal satu ini. <laughs> Eh, apa istilahnya di dunia anak-anak ya <clears throat> ya kurang lebih begitu ya pulang nangis pulang nangis kan begitu ya namanya anak-anak pengen gabung pengen main bareng-bareng kok nggak boleh kan begitu ya. nangis sama orang tuanya sudah kan begitu ya. dihibur orang tua harus paham dihibur kalau nggak boleh ya sudah kamu mencoba menghafal Quran subhanallah dengan itu tumbuh semangat menghafal Quran dan selesai dalam usia usia yang masih kecil kan begitu ya subhanallah kemudian <clears throat> barakallahu fikum kata Ibnu Abbas qala hufiwa bi salahi abihima si anak dijaga oleh Allah azza wajal karena kesolehan kedua orang tuanya ayat ini maknanya wa kana abuhuma salihah si anak dijaga oleh Allah karena kesalehan kedua orang tua. Qala walam yadhkur lahuma salahan fi hadil ayah dan Allah tidak menyebut tentang kebaikan dua anak itu apa kan begitu Allah tidak menyebutkan tentang kebaikan dua anak itu apa dalam ayat ini kama huwa zahirun fahuma hufidha kama qala bi salahi abihima anak dijaga oleh Allah karena sebab kesolehan kedua orang tua. Qala Imam Muhammad Ibn Munkadir, "Inna Allah azza wa jal la yahfadhu bi hifdhir rajuli as-salih waladah." Kata Muhammad Ibn Munkadir, sesungguhnya Allah akan menjaga anak keturunan dari seorang ketika orang tuanya itu soleh jadi Allah menjaga keturunan seorang yang orang tuanya soleh dan cucunya subhanallah kakek yang baik itu terus turun temurun sampai cucunya pun apa mendapatkan kebaikan dari orang tuanya wa duwairatah allati fiha bahkan negeri yang ada di situ. Wadwairati haudah, bahkan negeri tetangganya, kampungnya dijaga oleh Allah, kampung sebelah-sebelahnya juga dijaga karena kesolehan seseorang. Jadi mohon maaf ya, kadang-kadang sebuah kampung itu dihindarkan dari malapetaka, kadang bukan kehebatan orang-orang yang tinggal di situ, tapi bisa saja karena doa orang soleh yang tinggal di tempat kampung tersebut masih ada orang soleh di dalamnya. Coba lihat, kebaikan itu ternyata bukan kembalinya pada pribadi. Si anak dijaga, cucunya dijaga, negeri di mana dia tinggal dijaga, tetangga-tetangga negerinya juga dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Fama yazalun fi hifdhi minallahi wa sitrin Selama orang itu soleh maka terus Allah akan menjaga anak keturunannya demikian pula negeri dan negeri-negeri sebelahnya. Qala al-Imam Ibn kathir rahimahullah fi tafsirih inda al-ayat sabiqah Ibn kathir juga menyebutkan pada ayat yang tersebut sebelumnya wa kana Abu Masalihah fihi dalilun ala anna rajula salih yuhfad fi dzurriyyatihi. Orang yang soleh maka Allah akan menjaga pada keturunannya wa tashmalu barakata ibadatihi lahum fid dunya wal akhirah bi syafa'atihim fihim wa raf'i darajatihim ila a'la darajatin fil jannah bahkan mencakup barokah ibadah yang dikerjakan orang tadi itu menurun apa mengena menyirami kepada anak keturunannya di dunia dan akhirat Contohnya barakallahu fikum memberi syafaat kepada mereka. Diangkatnya derajat mereka yaitu dimasukkan ke dalam jannah kepada tingkat yang paling tinggi. Litaqarra 'ainuhu bihim supaya orang tua dalam kondisi hatinya sejuk. Hatinya apa? Sejuk. Kama ja'a fil Qur'an wa waradat bi sunnah seperti yang ada pada quran dan hadir pada sunnah Summa dzakara athar Ibn Abbas al-mutaqaddim. Kemudian disebutkan tentang athar atau riwayat Ibn Abbas yang tadi sudah kita bacakan. Fahibdul abdi di nafsih. Jika seorang hamba menjaga dirinya sendiri wa muhabatatuhu ala tahqiqil ubudiyatillah dia berusaha untuk mengrealisasikan peribadahan tahqiq dia wujudkan peribadahan hanya kepada Allah wa khasyatuhu fir ridha wal ghabab rasa takutnya dia kepada Allah dalam kondisi keridhaan dan murkanya Allah wal qiyam bihaqqillah jalla wa ala dia tunaikan hak Allah yanfa'uhu wa yanfa'u dzurriyyata memberi manfaat untuk dirinya dan juga kepada keturunannya wasalahuhu wa khairuhu biidnillahi azza wa jalla huwa khairun li abna'ih wa aqibih kesolehan dia itu dan kebaikannya insya Allah akan turun juga kepada putra dan cucu-cucunya kepada putra dan keturunannya kemudian kata beliau wala ya'ni dhalik tetapi bukan yang dimaksud dengan hal ini bidzarurah yaitu mengharuskan anna kulla salihin yakunu abna'uhu mithlah ini bukan kemudian menjadi kesimpulan bahwa kalau bapak ibu solihan, duanya soleh, kakek juga begitu. Tidak kemudian menjadi keharusan pasti anaknya jadi anak yang soleh. Pasti juga cucunya menjadi anak yang soleh. Falaisa hadza bidaruratin. Ini bukan merupakan kepastian. Jadi kadang orang tua mengatakan, "Loh, Masya Allah ini bapaknya baik, ibunya baik, kok anak jadi begitu?" Maka dikatakan bukan menjadi keharusan. Bukan menjadi keharusan kalau orang tua baik mesti kan begitu ya. Bukan menjadi suatu kepastian bahwa kalau anaknya baik mesti anaknya baik. Fayujad min anbiya illa man kharaja min abnaihi man laisa ala tariqati abaihi kama marra ma'ana fil ayat sabiqa Bahwa dijumpai pada para nabi kisah ketika ayahnya Nabi ternyata keturunannya juga ada yang tidak mengikuti jalan apa orang tuanya seperti bagaimana Allah Azza wa Jal uji berkaitan dengan putra Nuh kan begitu demikian pula Imra'atul Lut istri Nabi Lut demikian pula istri daripada, daripada Nabi Nuh alaihi wassalam <clears throat> jadi bukan keharusan bukan satu keharusan kemestian seperti pada ayat yang sudah tadi kita bacakan wallahu akhbara annahu yukhrijul hayya minal mayyit Allah pun mengkhabarkan dialah zat yang mengeluarkan dari kehidup, uh, kemati atau kehidupan dari kematian sebagian mengatakan seperti proses telur kepada ayam ayam kepada telur orang tua baik kadang turun anaknya yang tidak baik kan begitu orang tua tidak baik tapi muncul anaknya yang baik yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy Kadang begitu dalam dunia kehidupan. Orang tuanya dua-duanya baik, kadang anaknya tidak mengikuti jalan orang tuanya. Kedua orang tuanya kadang menyimpang, tetapi anak-anaknya jadi baik. Idan laisa bidharuratin ayyakuna ahlu baitihi mithlahu bisalahi wal islah. Bukan jadi keharusan. Tetapi ini semua menjadi motivasi bagi kita. Harapannya apa? ketika orang tuanya baik dengan izin Allah biidnillah si anak juga akan baik tapi bukan keharusan thumma qala jalla wa ala daraballahu mathalan lilladzina katharu imra'ata nuhin wa imra'ata lutin Allah membuat suatu perumpamaan bagi orang-orang kafir terhadap istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut kanata tahta abdaini min ibadina salihain keduanya ini berada pada naungan suami yang soleh yaitu siapa Nabi Nuh dan Nabi Lut fakhanatahuma keduanya berkhianat falam yughni anhuma Allah syai'a maka Allah tidak apa keduanya tidak kuasa tidak kuasa memberi hidayah tidak kuasa untuk kemudian menghalau menghalangi kemurkaan Allah Azza wa Jalla kepadanya. Wa qila dkhulan nara ma'ad dakhilin. Tetapi dengannya Allah perintahkan bahwa keduanya masuk ke dalam neraka. Asyahid min hadza anna salahal aba lahu ta'thirun 'alal abna. Tetapi yang menjadi kesimpulan bahwa kebaikan orang tua punya dampak pengaruh yang positif. Enggak ada yang namanya negatif kan begitu. Loh, tapi kenapa kok ada itu orang tuanya baik, ayahnya baik, ibunya baik, kok anaknya tidak niru? Baik, itulah yang dikatakan kehendak Allah Azza wa Jal seorang kadang tidak kuasa, tetapi dengan catatan setelah ada upaya dan usaha. Namun yang menjadi kesimpulan bahwa ayat-ayat di atas tadi kebaikan orang tua punya dampak pengaruh yang besar kepada siapa? Kepada anak dan keturunannya. Walabud an na'lam anna al aba wa wajibatahum al-awwal nahwa abnaihim. Di sini juga kesimpulan yang kedua ialah tanggung jawab orang tua yang besar kepada anak. Tanggung jawab orang tua yang cukup besar kepada anak. Salahu akhiratihim wa salahu dunyahum. Orientasi orang tua hendaknya panjang jauh. Bagaimana harapannya agar anak baik akhirat dia dan baik pula dunianya kama qala Allah taala seperti yang Allah beritakan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wahai orang yang beriman jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka disebutkan oleh banyak para mufassirin tentang riwayat yang sahih dari Ali bin Abi Thalib makna ku anfusakum wa ahlikum nara yaitu alimu anfusakum kata Ali bin Abi Thalib ajari diri diri kalian sendiri ajari belajar wa alimu ahlikum ajari pula keluarga kalian wa adibuhum dan tanamkan kepada mereka akhlak dan kepribadian sebelum seorang mengajari kepada yang lain maka hendaknya dia utamakan terlebih dahulu agar dirinya pun apa semangat dalam mempelajari ad-din. awal min awail wajibat tujah al adna maka hal-hal yang pertama yang diprioritaskan oleh orang tua dalam hal perhatian kepada anak inqadhuhum minan nar. Bagaimana seorang agar orang tua itu menyelamatkan putranya dari api neraka? Bal hadza afdal ma yuqaddimuhu al-aba liabnaihim. Bahkan ini hal yang paling mulia yang disuguhkan oleh orang tua kepada anaknya. Pemberian orang tua, demikian pula hadiah orang tua, hal yang diberikan oleh orang tua kepada anak yang paling afdal kalau si anak tadi terselamatkan dari apa? siksaan api neraka. Wa min ajaib wal ajaib jam termasuk keajaiban, hal yang mengherankan, sangat mengherankan. Anak kata ba'dal aba yusabu bilham wal gham syadidaini idza man khafadha mustawa ahadi abnaihi au banatihi fi tahsilihim ad-dirasi. Kata muallif hafizahullah, kadang ada hal yang sangat aneh dan itu sangat aneh. Kalau kamu dapati sebagian orang tua <clears throat> itu ditimpa dengan kesedihan yang berkelanjutan. Kesedihan yang berkelanjutan. <clears throat> Ketika menjumpai, mendapati anaknya dalam tingkatan belajarnya itu jatuh. Anak laki-laki dan putrinya jatuh dalam hal memperoleh nilai-nilai belajar di sekolahnya, di tempat dia belajar. <clears throat> wa ta'luhu al-ka'abah wal huzn bahkan terus semakin dipikir kok anak saya nilainya jelek banget kan begitu ya amma idan khafadha mustawa al-imani <clears throat> tapi kalau anaknya dalam keimanannya dia merosot tapi hasil belajarnya Masya Allah yaitu nilainya bagus-bagus kan begitu ya tapi mustawal iman, keimanannya nggak tahu akidahnya kayak apa. Kepercayaan yang ada dalam dirinya terhadap misalnya Allah Azza wa Jal, malaikat, demikian rasul, demikian pula hari akhir, masalah takdir. Demikian pula wal akhlaqi, tingkat akhlaknya jelek. Kadang orang mengatakan biasa anak pintar itu perilakunya jelek kan begitu. Apa seperti itu? Iya. Apa benar seperti itu? La yataharrak wala yahtam illa man rahimallah min ibadihi wa qalilun mahum kata muallif tapi kalau ada orang tua anaknya punya keyakinan-keyakinan yang rusak akhlaknya jelek walaupun hasil nilainya bagus barakallahu fikum dia tidak berkeming ya biarlah nggak apa-apa dia nggak sholat yang penting nilainya bagus kan begitu yang penting sekolahnya berhasil kalau إذا تغيب الأبناء عن دراسة تجد الآباء يقلقون وإذا ما تغيبوا عن المساجد وعن الجماعات والجمع بخاصة الذكور منهم نجد بعض منهم بل كثير لا يحركون ساكنا فإلى المشتكى kalau anaknya enggak masuk sekolah dicari kemana-mana. Kalau anaknya nggak sholat, nggak ikut jumatan, diem saja, nggak apa-apa. Anak saya paling juga selagi sibuk belajar. Hmm. Sholat itu kan nanti kalau udah besar, hmm. sholat itu kan nanti ada waktu-waktunya dia giat kan begitu. Jumat itu kan juga masih banyak Jumat-Jumat yang berikutnya. Allah musta'an. Orang tua kadang tidak perhatian. Waktu Jumat, kemana anak saya? Tidak ada perhatian ma'annal amra jidd walaysa bil hazli urusan seperti ini penting dan serius bukan masalah sepele qala alaihi salam fil hadithi al muttafaq alaih ma min abdin istar'ahu Allahu ra'iyyah tidaklah seorang hamba yang Allah berikan padanya tanggung jawab falam yahfadha atau falam yahudha binasihatin illa lam yajid raihatal jannah. Siapapun orangnya Allah berikan padanya amanah kemudian dia tidak memanfaatkan, dia tidak tunaikan, maka dia tidak akan mencium bau wanginya surga. Wala syakka anna akbara hasaratin yakhsuruha almar'u huwa an yakhsara nafsahu wa yakhsara ahlah. Kerugian yang paling besar yang akan dialami seorang kalau terhadap dirinya dia rugi dan juga kepada keluarganya wal iyadzubillah seperti yang Allah beritakan kul innal khasirin alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah katakanlah sesungguhnya orang-orang yang rugi ialah orang-orang yang mereka berbuat sesuatu yang dengannya membuat rugi dirinya sendiri dan juga rugi kepada keluarganya pada hari kiamat ala dzalika huwal khusranul mubin wa su'u tarbiyah lahu atharun mudammarun 'ala al abna wal walidain wal mujtama' bal wa 'ala al awtan kemudian kata muallif namanya seorang itu jelek dalam hal mendidik anak orang tua yang barakallahu salah rusak dalam hal mendidik kemudian mengajari anak itu akan menghancurkan anak itu sendiri, menghancurkan orang tuanya, menghancurkan masyarakat, bahkan kampungnya pun juga akan hancur. Ketika para orang tua itu salah dan jelek serta buruk dalam hal menanamkan tarbiyah. Qal Allamah Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah. Berkata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, "Amma ihmalul aulad Adapun seorang manakala menyanyikan anak, kala fadararuhu kabirun. Dampak buruknya itu besar. Orang tua itu kalau nyanyiakan, menyanyiakan, tidak punya perhatian kepada anak, dorornya, imbas jeleknya, imbas buruknya itu besar. Fakhataruhu khatirun. Bahayanya juga sangat. Ara'aita law kana laka bustanun Beliau memberikan permisalan, bagaimana kalau Anda itu punya kebun? Bagaimana kalau Anda punya kebun? Kemudian fatunami hatta istatammat asjaru. Kamu e, tanam benih di situ, bibit di situ, kemudian dia tumbuh menjadi pohon, lalu besar, kemudian wa'inaat thimaruh berbuah dan mulai menguning, siap panen. Kemudian kata beliau, wa tahzahrafat zuru'uhu wa azharuh. Dia membuat terpesona orang yang melihatnya, sangat indah pohon-pohonnya dan menyenangkan. Thumma ahmaltahu falam tahfadhu. Kemudian kamu sia-siakan. Sudah kelihatan tinggal panen, kamu tinggalkan. Kamu tidak urus. Walam tusqihi walam min al afat kamu tidak sirami tanaman tadi kamu tidak halau penyakit-penyakit namanya pohon kadang walaupun tumbuh buah yang menyenangkan mungkin kadang-kadang datang lalat apa lalat buah dia kemudian memasukkan racun di situ tiba-tiba buah yang tinggal dipanen bukan hitungan bulanan pekan sehari saja kadang berjatuhan karena kenapa tadi hama. Kan begitu. Orang tidak mengira. Orang tidak mengira. Habarakallahu Demikian pula wa tu'idahu lin-numu fi kulli al Padahal kamu inginkan yang namanya buah itu kan seringkali panennya berkelanjutan walaupun ada musim. Kan demikian. Kamu siapkan untuk kemudian setiap waktu bisa dipanen. Alaysa hadza min a'dhamil jahli wal humki. Bukankah orang kalau tanam tanaman yang siap panen lalu dibiarkan tidak disirami kering tidak dihalau berbagai macam penyakit yang akan menimpa bukankah ini dikatakan kejahilan dan kedunguan bagi seorang fa kaifa tuhmil auladak alladzina hum fildatu kabidik wa thamratu fuadik bagaimana kalau anda punya anak anda asuh dari kecil diajari ini dan itu terusnya kemudian tiba-tiba seorang menyanyiakan saja begitu saja ya mohon maaf ya pada sebagian orang tua ketika tidak perhatian dari mulai kecil diajari tiba-tiba begitu cepatnya dia bergaul dengan seorang dalam waktu semalam saja sudah apa jadi rusak semalam dirusak puluhan tahun orang tua mendidik karena tadi keteledoran tidak punya perhatian kepada anak itulah permisalan yang disebutkan oleh muallif rahimahullahu taala wa thamratu fuadik wa nuskhat ruhik wal qaimun maqamak hayyan wa mayyita. Bukankah anak itu anak yang kalian tunggu-tunggu? Suatu saat yang akan menduduki menggantikan alih posisi profesi orang tuanya. Misal orang tua dalam kondisi tidak punya anak laki-laki kecuali satu. Meninggal. Siapa yang akan menjaga? Kan begitu. Tentang keluarganya. Itulah anak yang posisinya akan menjadikan posisi Anda ketika anda sudah meninggal qala fabarakallahu fikum alladzina bi sa'adatihim tatimmu sa'adatuk Allahumma salli Amin Baik. Jadi keberhasilan mereka, kebaikan mereka <clears throat> itu juga demi kebaikan Anda. <clears throat> Wa bi falahihim wa najahihim tudriku bihi khairan katsira. Dengan keberhasilan mereka, dengan keberuntungan mereka juga menjadi keberuntungan yang sangat banyak dan baik wa ma yadhakkaru ila ulul albab dan tidak ada yang berfikir yang semacam ini kecuali orang-orang yang berakal. Akhwati <clears throat> fillah barakallahu fikum. <clears throat> Kemudian muallif secara singkat membagi berkaitan dengan hak yang harus dipenuhi, hak anak yang harus dipenuhi ditunaikan oleh orang tuanya kepada dua pembagian hukukun qabla wiladah hak sebelum anak itu lahir qabla an yujad sebelum mereka itu ada di muka bumi dan hukukun ba'dal wiladah hak yang harus ditunaikan yang harus dipenuhi oleh orang tua setelah mereka itu ada di muka bumi mungkin uh, kita cukupkan kajian ataupun pembahasan kita pada kesempatan kali ini mudah-mudahan pada waktu lain akan bisa kita sampaikan ada di sana satu ucapan yang disebutkan atau yang dinukil oleh muallif hafizahullah yaitu salah satu hak yang dipenuhi oleh orang tua ucapan Abul Aswad Ad-Duali ucapan Abul Aswad Ad-Duali rahimahullahu taala kata Abul Aswad Ad-Duali Qala qad ahsantu ilaikum sigaran wa kibaran wa qabla an tuladu Seorang tua yang soleh Dia akan mengatakan kepada anaknya Wahai putra-putraku Sungguh aku telah berbuat baik kepada kalian Ahsantu ilaikum Aku telah berbuat baik kepada kalian Sigaran di waktu kalian kecil kibaran di waktu kalian sudah berusia wa qabla an tuladu dan sebelum kalian lahir. Nah, anak tentunya bertanya, kalau sang anak bertanya, wa kaifa ahsanta ilaina qabla an nulad? Bagaimana wahai ayah? Anda berbuat baik kepada kami sebelum kami lahir katanya. Sebelum kami lahir. Qala rahimahullah, ikhtartu lakum minal ummahat man la tusabbuna biha kata Abul Aswad ad Ali aku pilihkan seorang ibu untuk kalian apa artinya ketika seorang calon suami akan memasuki dunia rumah tangga hendaknya memilih calon ibu kata Abul Aswad ad Ali aku pilihkan untuk kalian ibu yang katanya ibu tadi yaitu man la tusabbuna biha yang kalian tidak akan menyesal dengannya. Kalian tidak akan apa? Menyesali karena adanya ibu yang barakallahu fikum melahirkan kalian semua. Ini yang mudah-mudahan memberi manfaat e, pembahasan yang kita sampaikan e, pada pertemuan kali ini walaupun belum masuk kepada poin-poin yang penting dan semoga bisa kita sampaikan pada waktu-waktu yang lain biidnillahi azza wajalla kita sholat saja ya hmm? Baik e, Mungkin eh, Soal-soal e, kita tunda ya <laughs> Nah Gitu Baik, para Fikum e, Ada kurangnya mohon maaf Kita cukupkan Subhanallah bihamdik Ashhadu alla ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh